Di mana beliau menyampaikan kondisi orang-orang yang menolak untuk mengamalkan tauhid. Dengan alasan bahwa mereka punya tijarah, bahwa mereka punya bisnis atau cari ma'isyah dan yang semisalnya. Dan inilah alasan orang-orang yang dihadapi oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala di zamannya. Bahwa mereka memiliki bisnis tijarah, perdagangan, kerjaan mencari rezeki dan seterusnya. Sehingga mereka menolak untuk mengamalkan at-tauhid menolak untuk memusuhi al-musyrikin. Adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada ayat yang ke-57 dari surat Al-Qasas Allah telah mencela orang-orang yang menolak mengamalkan tauhid dengan alasan karena takut akan keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya. Artinya jika orang-orang yang menolak untuk mengamalkan tauhid dengan alasan takut akan keselamatan diri dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala telah celah mereka. Maka berarti lebih tercela lagi orang-orang yang menolak untuk mengamalkan tauhid karena alasan mencari rezeki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Kemudian beliau juga menerangkan bahwa di samping ucapan kufur mereka ini, beliau menyatakan bahwa ucapan ini adalah ucapan ucapan kufur. Ya, pada alinianya beliau katakan wa ma'hadzal kalamil kufur. Di samping ucapan kufur mereka ini. Itu mereka menolak mengamalkan tauhid memusuhi musyrikin karena saya punya usaha. Karena saya punya ma'isyah Pak. Saya nggak bisa, saya cari duit. Menolak untuk mengamalkan tauhid. Itu disebut oleh Syekh sebagai kalamul kufur. Ya. Dan dalilnya wadih. Ya, seperti yang disebutkan ayatnya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yaitu tentang orang-orang yang menolak mengamalkan tauhid karena alasan keselamatan diri dan keluarga dan hartanya. Sedangkan ini alasan mereka hanya karena apa? Karena maisha. Karena mereka punya usaha, mereka berdagang dan seterusnya. Ini disebut oleh Syekh Muhammad sebagai kalamun kufur. Namun beliau menyingkap bahwa sebenarnya orang-orang itu mengucapkan kalamun kufur ini itu nifak. Maksudnya nifak mereka ucapkan kalau kufur ini hanya sebagai kamuflase saja. Karena sesungguhnya yang sebenarnya mereka itu membenci tauhid. Membenci tauhid ya, dan mencintai syirikan dan mencintai al-musyrikin. Dan ini yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Di mana beliau menukil ucapan imam mereka. Di sini sepertinya yang dimaksud dengan imam mereka adalah abangnya sendiri. Yaitu Sulaiman. Yang mengatakan dalam perdebatannya dengan Syekh dengan ahli tauhid baini wa bainakum ahlu hadhil aqtah antara kami dan kalian maksudnya antara ahli tauhid dan musyrikin Maksudnya musyrikin salah muslimun atau pelaku kesyirikan ya, yang mengaku sebagai muslim. Antara kami dan kalian ada ahlu hadil aktor. Ada penduduk negeri ini. Maksudnya dia berdalil dengan kasroh. Itu maksudnya. Mereka berdalil dengan mayoritas. Dan sini jelas bahwa mereka membenarkan ajaran musyrikin. Ya. Dan ini yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bahwa ucapan mereka ini kontradiktif. Satu sisi mereka menolak mengamalkan tauhid dengan alasan tijarah. Berarti kalau itu hakikatnya mereka membenarkan tauhid. Cuma mereka tidak mau mengamalkannya karena alasan dagang dan usaha kerjaan. Namun di sisi yang lain imamnya mereka justru mengatakan baini wa bainakum al Artinya antara kami dan kalian ada mayoritas orang. Mereka ukuran kebenaran. Sedangkan mayoritas di negeri tersebut adalah musyrikun, pelaku syirik akbar. Ya, dari orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Di sini Syekh mengatakan ucapan kalian bertabrakan. Enggak istiqomah gitu. Nah, ini hakikat yang sungguhnya ada pada mereka. Maka beliau katakan, "Faidza kana yuridu ta'atum ilaihim wa yasifuhum bi annahum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, fa kaifa aidan yasifuhum bisyirki wa mukhalathatihim lil hajah?" Kalau yang mereka inginkan adalah tahakum. Itu muhakamah, jadi keadilan. Ya. Pada mayoritas, bahwa ukuran adalah mayoritas. Kebenaran adalah diukur dari mayoritas. Ya. Wa yasifum bi annahum khairu ummah. Dan mensifati bahwa mayoritas ini adalah sebaik-baik umat. Sedangkan mayoritas tersebut adalah pelaku kesyirikan. kaifa aidan yasifum syirki wa mukhalatin bil hajah? Bagaimana bisa yang seperti itu dibenarkan sedangkan di samping itu mereka juga mensifati mayoritas itu sebagai pelaku kesyirikan dan mereka bergaul dengan pelaku kesyirikan itu karena sebatas hajat dan kebutuhan. Ini kan namanya kontradiktif. Bisa difahami nggak? Eh, ada ya Syekh. Himna. Ini yang dihadapi oleh Syekh Muhammad, ya. Bahwa mereka dapati orang-orang menolak untuk mengamalkan tauhid dengan alasan apa? Tijarah. Saya dagang, saya usaha, saya kerja, Pak, dan seterusnya. Tapi di samping itu mereka mengatakan, ya, antara kami dan kalian ada penduduk ya, negeri ini. Dan mereka adalah sebaik-baik umat. Sedangkan penduduk negeri tersebut perbuatannya apa? Kesyirikan. Artinya di satu sisi mereka mengatakan bahwa ukuran kebenaran adalah mayoritas, sedangkan mayoritas adalah pelaku kesyirikan. Di sisi yang lain mereka katakan saya bergaul dengan mereka cuma karena kebutuhan. Gitu. Maka makanya beliau Syekh Muhammad mengatakan ya wama ahsana qawlu asdaqil qailin. Alangkah indah apa yang diucap wa ma ahsanu qawli asdaqil qailin. Alangkah indah apa yang diucapkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an was sama'i dzatil hubuq innakum la fi qawlin mukhtalif. Demi langit yang memiliki jalan-jalan sungguhnya kalian benar-benar berada dalam ucapan yang bertabrakan. Ya musyrikun. Ya. Yufaku anhu man ufik dipalingkan dari kebenaran itu orang-orang yang dipalingkan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu telah datang kepada mereka. Nah. <clears throat> berkata berkata Syekh selanjutnya, qala farahimallahu imra'an. Maka semoga Allah merahmati seorang Nadara fi nafsih yang melihat kondisi dirinya watafakkara fi ma jaa bihi Muhammad dan memikirkan apa yang dibawa oleh Muhammad min indillahi dari Allah taala muadati man asyraka billah berupa ajaran memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah min qaribin aw ba'idin baik dia orang dekat ataupun orang jauh wa takfiruhum wa qitaluhum dan mengkafirkan mereka dan memerangi mereka hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah hingga agama ini seluruhnya hanya milik Allah wa alima ma hakama bi Muhammadun fi man asyraka billah dan dia mengetahui keputusan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah ma'ad lil Islam meskipun dia mengaku sebagai muslim wa ma hakama fi dzalikal khulafa'ur rasyidun dan keputusan apa yang diberikan oleh para khulafa'ur rasyidun ka Ali bin Abi Thalib seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairuh dan selainnya lamma harraqahum min nar ketika Ali membakar mereka dengan api ma anna ghairihim ma anna ghairahum min ahli al-awthan padahal selain dari mereka dari menyembah berhala alladzina lam yadkhulu fil islam yang tidak masuk ke dalam Islam lam yuqtalu la nabi bittahri. penyembah berhala aja enggak enggak dibunuh dengan cara dibakar ya sedangkan orang yang mengaku muslim kemudian mengatakan bahwa Ali itu ilah maka dibakar oleh Ali. Allahul muwaffiq. Semoga Allah memberikan taufiknya. <clears throat> Sampai di sini kita kemarin. Selanjutnya kita akan baca keterangan berikutnya dari Abu Abbas Ibn Taimiyah. <clears throat> berkata qala wa qala Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan berkata Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah taala fi raddi 'ala al-mutakallimin. Ketika membantah ahli kalam <clears throat> ahli falsafat. Zakar ba'du ahwali a'immatihim. Lama zakar, yaitu ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagian kondisi imam-imam mereka. Nah, imamnya ahli kalam. Ya. Berkata Ibn Taimiyah, "Qala wa kullu syirkin fil 'alam innama hadatsa birai jinsihim." Setiap kesyirikan di alam ini itu hanya terjadi ya, dari pandangan orang yang serupa. Dari pandangan orang yang sejenis. Maksudnya dari orang-orang yang ya, menilai perkara agama itu dengan akal. Ya, karena pembicaraan ini tentang siapa? Ahli kalam. Yang mengedepankan akal daripada nakal. Mengedepankan akal daripada nakal. <clears throat> Terjadinya kesyirikan di alam ini disebabkan ya dari pandangan orang yang serupa dan sejenis maksudnya dari orang-orang yang mendahulukan akalnya Qaumul amiruna bisyirki wal fa'iluna lahu mereka lah yang memerintahkan kepada kesyirikan dan mereka juga yang melakukannya artinya mereka ya uh, <clears throat> marketingnya mereka juga ya pelakunya Waman lam ya'mur syirki minnum falam yanha anhu. Adapun orang yang tidak memasarkan kesyirikan, yang tidak memerintahkan kepada kesyirikan dari mereka, mereka ya tidak juga melarang dari kesyirikan. Ya, sedangkan tauhid itu memerintahkan kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Ya. Wala bal yuqiru haula wa haula. Bahkan ya, sebagian mereka atau ya masing-masing dari mereka ya, baik yang memerintahkan kepada kesyirikan atau yang tidak memerintahkan. Ya. Tidak memerintahkan tapi tidak melarang. Ya. Gitu. Baik yang memerintahkan kepada kesyirikan maupun yang tidak mengajak kepada kesyirikan namun enggak melarang. Ya. <clears throat> Masing-masing dari mereka yukir ya, yaitu ya menyetujui kesyirikan. Ya, yang memerintahkan jelas. Ya, yang tidak memerintahkan dia tidak melarang. Berarti dia juga menyetujui kesyirikan. <clears throat> nah, Wa rajah al muwahhidina. Saya ada beda cetakan di cetakan saya muwahhidun, cetakan antum kalau enggak salah muwahhidin. Waqad rajjahal muwahhidina tarjihan ma. Faqad yurajjih ghairuhu al Kalau ada dari mereka membenarkan muwahhidin, ya, membela muwahhid, membela ahli tauhid, ya. Sebagian yang lainnya membela musyrikin. Ya. Maksudnya la daftar. Jangan kita menjadi tertipu. Ya, seperti nanti akan dijelaskan. <clears throat> dari orang-orang yang mengatakan Tauhid zain, wasyirk syain. Tauhid itu baik, kesyirikan itu buruk, jangan tertipu. Ya. Karena tauhid itu bukan hanya kalam. Tauhid itu bukan hanya kalam. Ya, tauhid itu labud min amal. tapi akan disinggung. Faqad yurajjih ghairu al-musyrikin. Kalau ada dari mereka benarkan muwahhidin, yang lainnya benarkan musyrikin. Artinya selagi ya, masdar sumber hukum mereka itu akal, ya, mereka ya tidaklah dalal, dalam kesesatan. Apakah merintahkan kepada kesyirikan atau enggak mengajak kepada kesyirikan namun enggak melarang. Itu. Ya. Lebih jauhnya yang sepertinya dikupas di asli dini Islam itu. Ya. Enggak membenci kesyirikan bukan muwahhid. Yang tidak mengkafirkan musyrikin bukan muwahhid. Lebih jauhnya dibahas dalam asal asal Islam. Waqad itu 'anil amrani jami'an. <clears throat> Bahkan terkadang ya mereka berpaling dari keduanya, berpaling dari tauhid, berpaling juga dari kesyirikan. Berpaling dari kesyirikan bukan berarti muwahhid. Kalau dia juga berpaling dari tauhid. Fatadabbar hadza fa innahu nafi'un jiddan. Maka perhatikanlah ini, sungguhnya hal ini penting sekali. Artinya bahwa musyrikun al-kuffar anwa ya, beragam. Ya. Dalam asudil Islam itu nggak mesti seorang itu musyrikun kafir karena dia melakukan kesyirikan. Kalau dia benci kepada tauhid musyrik kafir. Kalau dia nggak mencintai tauhid musyrik kafir. Nggak mencintai tauhid. Dia nggak melakukan kesyirikan tapi dia nggak mencintai tauhid. Kita ada. Mencintai tauhid Nasallallahu salamah wa afiyah. Al-amru khatir ya. bahaya sekali. Nah, kalau kita mau mentadaburi hal ini mungkin ya kita nyangkul aja Ya. Ya. Anam singkong aja di sini kita. <clears throat> Sahih. Ya. Karena at-tauhid itu bukan teori. Ya dibahas dalam masuk subuhat ya, di akhir. Di akhir bab kasus subuhat dibahas tauhid itu bukan teori. Ya, kalau dibahas subat subuhat musyrikin, selesai sudah. subat terakhir Subat Subuhat terakhir ini masih berkekal di kepalanya muwahhidin, orang yang udah hilang di kepalanya subat musyrikin, tapi masih ada subat yang terakhir ini. Menganggap semua itu baru teori aja. <clears throat> Sehingga mereka tarokal amal, meninggalkan amal. Selanjutnya berkata Abu Abbas bin Taimiyah, "Qala wa lihadza kana ru'usuhum al mutaqaddimun wal mutaakhirun ya'muruna bisyirik." Oleh karena itu, dahulu pemimpin-pemimpin mereka pembicaraan tentang siapa? Tentang ahli kalam. Maksudnya pemimpin-pemimpin ahli kalam. Yang pendahulu mereka atau yang belakangan, mutaqaddimun atau yang mutaakhirun. Semua mereka ya'muruna bisyirik, mengajak kepada kesyirikan. Ya, sumbernya apa? aslul masalah ya inti ya penyakit mereka itu adalah mereka masuk ke dalam perkara agama bil akal dengan akal ya وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويجبون التوحيد dan begitu juga orang-orang yang dahulu ada dalam ya, milah Islam mengaku muslim ya berada dalam millatil Islam, ya, ma'dud minal muslimin. Dianggap sebagai bagian dari muslimin. Dahulu layan nauna 'anil syirk. Mereka enggak melarang dari kesyirikan, wa yujibuna tauhid dan mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid namun enggak melarang dari kesyirikan. Kifat. Ya. Ini enggak masuk. Ini adalah pengertian at-tauhid dari sisi definisinya saja enggak bisa. Nah, dia terdiri dari berapa rukun? Dua rukun. Ya, nafi isbat. Harus melarang dari kesyirikan. Bukan tidak cukup hanya mengajak kepada tauhid. Bal yasuguna syirik, bahkan membolehkan kesyirikan. Ya, au ya'muruna bih atau mengajak kepada kesyirikan. Au la yujibuna tauhid atau tidak mewajibkan tauhid. Dia enggak melarang kesyirikan, enggak juga mewajibkan tauhid. Kita jadi dianggap sebagai muslim walaupun secara hukum umum dia tergolong dari muslimin. Ya. Namun jika di ya, kasyaf ya, apabila dibongkar keyakinannya ternyata dia ma'ludun minal musyrikin. Tergolong dari barisan musyrikin, kafirin. Ya, enggak mencintai tauhid, enggak membenci kesyirikan, tidak melarang dari kesyirikan, bahkan membolehkan kesyirikan. kira ada muslim. Ya. Sedangkan tauhid itu nafi dan isbat. Waqad itu min musannafatihim fi ibadatil kawakib. Dan aku telah melihat bahwa di antara karya-karya mereka ada yang mengajak kepada peribadahan terhadap bintang. Seperti yang tulis oleh siapa? Ar-Razi yang dikafirkan Syekh Islam. Ya, walaupun Syekh Islam mengatakan la'allahu tab, semoga dia sudah tobat. Fi ibadatil kawakib wal malaika wa ibadatil anfasil al-mufariqah yang mengajak kepada peribadatan terhadap bintang, malaikat-malaikat dan peribadatan kepada jiwa-jiwa. Maksudnya anfusil anbiya, pada ruh-ruh ya, para nabi, ruh-ruh orang saleh, ghairihim dan selain daripada mereka. Mau asusyrik yang mana ini ya merupakan ya asal usul kesyirikan. Peribadahan kepada roh, roh orang suci. ya. Ini asal kesyirikan semua ya atba'ur rusul atba'ul anbiya, semua pengikut nabi, pengikut ya rasul. sehingga mereka menyimpang. Orang Kristen menyembah ya rohnya Isa, rohnya ya Maria. Orang Yahudi menyembah ya uh, eh, tuannya. Ya. Nah, <clears throat> yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ya. Begitu juga orang-orang musyrikun beribadah kepada malaikat. Mahua asal syirik. Yang mana ini merupakan asal usul kesyirikan. Wa umidat da'ud tauhid dan mereka ini maksudnya siapa? Ahli kalam. Ya. Apabila mereka mengklaim bahwa mereka muwahid. Atau dengan kata lain saya muslim. Ya. Muwahid kan kata lain dari muslim. Ya, saya muslim. Fa innama tauhiduhum bil qaulilah la bil la bil ibadati wal amal. Semuanya tauhid mereka itu cuma sebatas ucapan lisan, bukan dengan praktek ibadah dan bukan dengan amal. Wa tauhidul ladzi ja'at bir rusul la budda fi min at-tauhid bi ikhlasid din lillahi wa ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sedangkan tauhid yang dibawa oleh para rasul bukan hanya Nabi Muhammad tapi semua rasul itu harus terdapat di situ tauhid dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah dan beribadah, mengerjakan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar klaim hanya Allah yang ibadah, terus dia nggak mau ibadah. Ya. Klaim hanya Allah yang ibadah. Kemudian dia perintah nggak dikerjakan, larangan nggak ditinggalkan. Namanya dia nggak ibadah, taruh kalaman. Lain hal kalau dia baru masuk Islam kemudian mati. enggak sempat beramal. Tapi yang seperti ini nggak bisa dijadikan kaidah yang berlaku secara umum. Ya, sehingga mengatakan bahwa amal itu hanya apa? Kesempurnaan iman. Nah, itu. Ya. Enggak ya. bisa. Ya. Karena sebagaimana la ilaha illallah pada awal kedatangan Islam itu iman, kemudian datang perintah salat, ya, maka nah, saat itu juga bagian dari iman. Datang larangan zina, meninggalkan zina bagian dari iman. Ya. Kalau ketika datang ya perintah untuk berislam, kemudian orang itu berislam lantas dia meninggal dunia, itu lain cerita. Belum sempat beramal namanya. Namun itu bukan kaidah yang umum. <clears throat> wa tauhidul ladzi ja'a bi rusul sedangkan tauhid yang dibawa oleh para rasul la budda fi min tauhid bi ikhlasi dinillah harus terdapat di situ seseorang mengikhlaskan agamanya untuk Allah wa ibadatih wahdah dan beribadah kepada Allah saja la syarikalah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun ini tauhid yang dibawa oleh para rasul wa hadha syai' la ya'rifunahu tauhid dengan kadar yang seperti ini dengan bingkai seperti ini Ahli kalam itu nggak mengerti ini. Mereka cuma tahu teori. Ya, mereka nggak kenal ini. Wa tauhidul ladzi inna innama huwa ta'til haqa'iqil asma'i was sifat. Sedangkan tauhid yang diklaim oleh ahli kalam bahwa mereka muwahhid, ya, bahwa mereka muslim. Innama huwa ta'tilu haqa'iqil asma'i wa sifat. Puncaknya adalah ya, penolakan terhadap hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ilmu kalam mereka itu mengajak membawa mereka kepada perdebatan seputar nama-nama dan sifat hingga akhirnya mereka tolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga <clears throat> mereka menganggap bahwa Allah tidak memiliki nama, Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat, Ya, sehingga mereka sifati dengan kata lain Allah mereka sifati dengan sifat Adam. Maksudnya Adam apa? Ketiadaan. Yang nggak punya nama, nggak punya sifat nggak ada. Iya kan? Nggak punya nama, nggak punya sifat. Karena semua yang ada pasti punya sifat. Ya. Benda yang paling kecil aja punya sifat. Paling tidak ada dimensinya. Ya. Wa min al kufri wad dhalal ma huwa a'zamu asbabil isyraq. Dan pada keyakinan seperti ini terdapat kekufuran dan kesesatan yang mana hal ini merupakan sebab terbesar yang mengantarkan kepada kesyirikan. Walau kanu muwahhidina bil qawli wal kalam wa huwa an yasifu Allah bima wasafathu bi rusuluh. Lakana ma'ahum at-tauhid al amal. Kalaulah mereka ada pada mereka tauhid bil qawli wal kalam secara teori yaitu mereka mau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Artinya secara teori ya, mereka benar. Ya. Kalau dengan kata lain sekarang ini ya kiranya salafi misalnya. Belajar lum'atul i'tiqad, belajar asma sifat, ya, belajar tidak wasitia ditetapkan yang nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalaupun mereka seperti itu keadaannya, lakana ma'hum tauhid dunal amal. Berarti ada pada mereka tauhid tapi tanpa amal. Baru sekedar apa? Teori. Tauhid ya, bil lisan saja, dengan lisan saja. Wadah la yakfi fi sa'adati wan najat. Sedangkan yang seperti itu nggak cukup untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Bagian di dunia dan selama di akhirat. Bala budda an yu'badallahu wahdah. Bahkan harus di samping itu dia juga beribadah kepada Allah semata. Ya, dia sholat niatin untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dia puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia datangin tuh. Ya, bagian-bagian dari ibadah yang dengannya dia tahkikkan, dia realisasikan keyakinan dia bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Ada orang bilang, hanya Allah yang berhak diibadahi, namun dia nggak pernah ibadah kepada Allah. <laughs> ya, ini bukan tauhid. Tauhid ya bukan salam. Maka ma'umu tauhid al amal. Wadhalika la yakri fi السعادة والنجاة najat. Bala بد an yu'badallah wa'adah. Wa yattakhidu ilan luna masiwa. dan mengambil Allah sebagai satu-satunya ilah bukan selainnya Wada huwa makna la qawli la ilaha illallah. Inilah arti ucapan kita dengan la ilaha illallah. Kesimpulannya bahwa la ilaha illallah itu ya bukan hanya konsep. Ya, bukan hanya teori. Karena ada catatan di sini, mana anak lupa sumber dari mana ini. Biasanya anak kalau nulis, anak kasih sumbernya. Ini enggak harus tulis sumbernya, tapi bagus. Baik, kita baca sedikit catatan sini, anak lupa sumbernya. <clears throat> فإن الكثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويأمر بالتوحيد banyak dari manusia mengucapkan la ilaha illallah dan mengajak kepada tauhid wa rubbama yaqul asyirk laisa bisahih dan bahkan terkadang mereka mengatakan syirik itu tidak benar <clears throat> lakin akan tapi hal yang hanya syirik apakah yang mayoritas itu yang katanya mengucapkan la ilaha illallah itu mengajak kepada tauhid itu mereka juga melarang dari kesyirikan هل ينهى عن الشرك ويأمر التوحيد في مجتمعه ويصوب ويخطئ dan mengajak kepada tauhid di masyarakatnya mengatakan ini benar ini salah ini tauhid ini syirik wa aj'al qauman muslimin wa qauman musyrikin dan menjadikan sebagian kaum itu muslimin sebagian kaum itu musyrikin walau bil fi'il la bil a'yan walaupun dengan perbuatan yang bahwa ini musyrikin perbuatannya walaupun bil fi'il, bukan dengan person. Hal yaqumu bihadza? Apakah mereka yang mayoritas yang katanya mengucapkan la ilaha illallah, mengajak pada tauhid, apakah mereka menunaikan hal ini? Al-jawab kenyataannya al-katsiru minhum la yajru' ala hadza. Mayoritas dari mereka enggak berani untuk melakukan ini. Fal muwahhidul haqiqi padahal seorang muwahhid yang hakiki wallazi yaqulu bi lisanihi kalimat at-tauhid adalah orang yang mengucapkan dengan lisannya kalimat tauhid wa ya'mal bi jawarihi dan mengamalkan dengan anggota badannya bi muqtada hadzal kalimat mengamalkan kandungan kalimat tauhid dengan anggota badannya la yaqu la yaqumu muslimun muwahhidan maka seorang muslim tidak dianggap muwahhid tamamat tauhid dengan tauhid yang benar hatta yaqumi nafsi wa kadha fi ghairi bian yaqulu atau tauhid wa syirik sampai dia tegakkan pada dirinya dan juga pada selainnya dan dia katakan ini tauhid dan ini syirik harus bedakan ya walaupun dengan perbuatan artinya perbuatan ini adalah tauhid perbuatan ini adalah syirik ya pun a'yan syai'un akhar ya sedangkan dalam hal perbuatan saja kebanyakan mereka meninggalkan gimana lagi dengan ya takfir al-mu'ayyan. <clears throat> Sedangkan takfir bil fi'il saja mereka tinggalkan. Dan ternyata ada ya kabar dari Akhina Abdul Rahman bahkan seorang ustaz mengatakan nggak boleh ya hatta takfir mutlak. Ustaz Jabir kalau nggak salah cerita. Ya. Nah, itu bahaya. Takfir mutlak. Subhanallah. Subhanallah. Ya, ya, hilang agama. Ya. Yang seperti ini nggak usah lah ngomong yang berat-berat gitu ya. Ya uturos, ya sururium, berat itu, lu berat itu. Kalau tauhidnya saja belum punya. Ya, dengan belajar ini kita gitu, hanya mencari, kita mencari apa? Keabsahan Islam. Ya, itu adalah standar utama untuk selamat, selamat di alam kubur, selamat di mahsyar, selamat di sirat, ya, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala standar keislaman. Ya. Tapi sebagian kita sibuk ya, mencari ya, sesuatu yang jauh, sedangkan yang dasar sebenarnya mereka tidak punya. Allahu a'lam. Selesai perkataannya Ibn Taimiyah. Ya, Wahala huwa makna qawli la ilaha illallah intaha kalamu syekh. Dan ini adalah makna dari ucapan kita la ilaha illallah. Selesai perkataannya Ibnu Taimiyah. Walau alam yang tadi saya nukil apakah perkataannya Syekh Muhammad sendiri atau perkataannya uh, Syekh siapa itu? <clears throat> Wazir Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh. Yang karena mirip dengan perkataannya beliau. Ajaibnya saya lupa tulis sumber di sini. Namun kalamnya Masya Allah. Fata'amnu rahimakallah. Maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Hadal kalam. Keterangan ini dari Syekh Islam. Fa'innahu mithlu ma qala Syekh. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Syekh. Nafi'un jiddan. Bahwa ini berguna sekali. Ya, artinya bahwa al pun itu asnaf. Beragam. Ada yang melawan kesyirikan. Ada yang tidak melawan kesyirikan tapi tidak melarang kesyirikan ya kaum musyrikun kufar yang tidak melarang dari kesyirikan ya tidak membenci kesyirikan tidak mencintai tauhid tidak mencintai tauhid hilang darinya kalimat kecintaan kepada kalimat la ilaha illallah sedangkan al-hub kecintaan salah satu dari syarat la ilaha illallah bagaimana hukumnya kalau nggak ketahuan ya muslim ya secara kasat dia muslim Ya. Namun yang benci benci tauhid musyrik. Ya. Tidak mencintai tauhid atau mencintai kesyirikan atau tidak melarang kesyirikan. Allahu a'lam bissawab. <clears throat> Wa min akbari ma fi min al-fawaid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan. Wa min akbari ma fi min al-fawaid annahu yubayyinu laka hala man aqarra bihadha ad-din. Dan di antara faedah yang terbesar dari ucapan Syekhul Islam ini. Bahwa beliau menerangkan kepadamu kondisi orang yang mengakui agama ini. Maksudnya siapa? Muslimun. Orang yang mengaku muslim. Menerangkan kondisi orang yang mengaku sebagai muslim. Man aqarra bihadaddi. dan Wa syahida annahu al-haq. Dan menganggap bahwa Islam ini hak. Wa anna syirk wal batil. Dan bahwasanya kesyirikan itu adalah kebatilan Wakala bilisani ma urida minhu. Dan dia mengucapkan dengan lisannya apa yang diinginkan. Walakin la yadinu bidzalika imma bughdan lah. Namun dia tidak berpegang dengannya. La yadinu lah bidzalik maksudnya dia tidak konsisten dengannya. Imma bughdan lah apakah benci kepadanya? Mengaku muslim tapi selalu jelek-jelekin Islam. Imma bughdan lah, benci kepadanya. Atau ada muhabbati atau enggak mencintai Islam. Ya. Kama huwa halul munafiqin alladziina baina adhurina. Seperti itulah sebagaimana yang demikian itu kondisi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kita. Mengaku muslim namun dia tidak mencintai al-Islam atau membenci al-Islam. Kalau dikatakan Islam itu mengajarkan ini dia tidak mau berpegang dengannya. Dia lebih berpegang dengan awaid dengan adat ya dengan ya <clears throat> kebiasaan masyarakatnya ya dan seterusnya wa imma yasara dunia atau alasan lain karena lebih mementingkan apa dunianya misal tijarah atau ghairiha seperti misalnya tijarah mementingkan perdagangannya bisnisnya pekerjaannya ya Alasannya karena benci kepada Islam atau nggak cinta kepada Islam. al ghairiyah atau alasan lainnya. Fayadkhuluna fil Islam thumma yakhrujuna minhu. Sehingga mereka masuk ke dalam Islam namun secepat itu mereka keluar ini. Kama qala ta'ala seperti yang Allah Ta'ala firmankan, Dalika bi annahum amanu thumma kafaru." Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian mereka menjadi kufur. Waqala ta'ala dan Allah ta'ala juga berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani." Itu ayat ya yang berbicara tentang kisahnya Ammar. <clears throat> Kata Allah barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanan dia. Nanti ada orang yang murtad. Ya, setelah beriman dia menjadi kafir. Illa man nuqriya wa qalbu mutmainun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang di atas keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Namun atau adapun orang-orang yang dadanya lapang dengan kekufuran. Ya, setelah beriman dia kufur bukan karena paksaan. Fa alaihim ghadabun min Allah, maka atas mereka lah kemurkaan dari Allah walahum adzabun azim. Dan atas mereka untuk mereka adab yang besar, adab yang pedih. Ya, Berpaling dari keimanan. Setelah sebelumnya dia beriman. Namun syahid pada ayat ini adalah ayat yang berikutnya. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari keimanan itu? Bukankah sudah beriman, kemudian kufur lagi. Apa kata Allah? Dalika bi'anna mustahabbul hayatad dunia alal akhirah. Yang menjadikan mereka seperti itu adalah karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Tijarah, usaha, bisnis, ya. Dan yang lain sebagainya. Sehingga menolak untuk beramal dengan at-tauhid karena tidak mencintainya atau karena bencinya. Tidak mencintai tauhid atau benci at-tauhid. Atau lebih mementingkan dunianya. Aduh, repot ini. Ah, enam singkong gitu nih. Ah. Ya kita belajar begini ini pertama-tama adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita mengetahui tauhid yang benar, kemudian kita amalkan. Semampu kita, ya, sekuat usaha kita. Semoga Allah beri kebenaran kepada kita taufiknya. Berkata Syekh selanjutnya qala Fa idza qala haula bi alsinatihim nashhadu anna hadha dinullah wa rasuluhu wa rasulih wa nashhadu anna al mukhalif lahu batil wa annahu syirk bil wa anna wa annahu asyirk billahi wa annahu asyirk billah gharra hadha al kalam dha'if al basirah dan apabila mereka ini maksud mereka siapa mayoritas ini ya yang mengakui bahwa Islam yang benar, ya, kesyirikanlah batil. Ya, namun dia tidak mau menjalahinya karena benci, apakah karena benci kepadanya atau karena tidak mencintai Islam atau sebabkan karena mementingkan dunia. Jadi Benci kepada Islam atau tidak mencintai Islam atau karena mementingkan dunia. Kemudian kata Syekh, apabila mereka yang seperti ini bilang dengan lisannya, kami bersaksi bahwa Islam adalah agama yang benar. Dialah agama Allah dan agama Rasulnya. Dan kami bersaksi bahwa yang menyelisih Islam itu adalah ajaran yang batin Dan bahwa yang melanggar Islam, yang menyelisih Islam itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ya. Kata Syekh, "Gharra dalam kalam dha'ifal basirah." Orang yang lemah basirahnya, lemah ilmunya, tertipu dengan ucapan orang ini. Menganggap bahwa orang ini muwahhid. Ya. Kenapa? Karena telah berlalu oleh kita. Ya. Bahwa at-tauhid itu ya bukan kalam. Ya, bukan kalam, melainkan labud dan amal. Dia itu harus disertai dengan amal. Baik. <clears throat> Tapi di sini dikatakan juga qala wa huwa tauhid la yakfi an yakuna bil lisani hatta yakuna. Hada ladzi bil lisan lahu burhan. Tauhid ini berarti bahwa tauhid itu tidak cukup hanya dengan lisan. Hingga yang ada di lisan itu memiliki burhan, memiliki bukti. Min qaulir rajul wa fi'lih. Baik dari ucapan dia ataupun dari perbuatannya. Ya, Wa illam yakun lau burhan. Sedangkan apabila dia tidak ada bukti min kauli wa fi'li baik dari ucapan atau dari perbuatannya ya. Wa qawlu bil lisani batil la yuqbal minhu. Maka ucapannya dengan lisan itu batil maka tidak diterima darinya. Yang enggak punya burhan akan kebenaran tauhid. Maka bagaimana yang kita punya burhan akan kebencian dia terhadap tauhid. Yang enggak punya burhan akan kebenaran tauhid, seperti ini kondisinya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang justru burhannya dia benci kepada Islam. Lisannya menampakkan kebenciannya kepada Islam. Ya, maka dia akan lagi akan kafiran.